Bagaimana hukumnya mengucapkan salam ketika memulai kajian dan mengakhiri kajian? Masya Allah. Bagus dan soalnya. <clears throat> Barakallahu Kalau melihat dari riwayat yang ada, Barakallahu Rasul memulai uh, kajian kajian muhadharah muhadharah dengan dengan hamdalah. Innal hamdalillah. Barakallahu Paham ya? Dan mengakhirinya dengan kafaratul majlis kafir. Namun ada kalanya suatu kondisi di mana kondisi masyarakat itu tidak mengerti seperti itu. Tahunya mereka diawali dengan salam, ditutup dengan dengan salam. Antum diundang di tengah-tengah mereka. Ketika antum menyampaikan tanpa salam, hipuh pikir. Nah, untuk supaya jangan menimbulkan fitnah, maka antum silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sebagian masyarakat melakukannya, Barakalikum. Dan sisi yang kedua ilahnya adalah dikarenakan kita baru datang dan baru ketemu dengan mereka semua. Hah? Kita menyalami mereka semua. Itu niatnya. Dipahami? Saya pernah ngalami soalnya ya, Pak. Pernah ngalami saya. <clears throat> diundang di di Denpasar, Bali. Masjid umum. Para kelas itu masjid umum. Sekarang sudah menjadi masjid yang wah megah ah, yang dikenal di mana-mana itu. Masjid Sak Denpasar subuh itu jamaahnya paling banyak. Namanya apa itu? Namanya apa? Baitul Makmur. Ya. Terus nah, sekarang ini yang diundang wah orang-orang besar, artis segala macam ke sana ya Pak. Kok artis? Uh, ah, Ustaz Entertainment. Dulu sebelum dibugar, saya ke sana. Karena saya anggap yang undang ikhwan-ikhwan, ya paling masyarakat yang datang, saya nggak tahu kok di depan saya ini. Ini tokoh-tokoh agama semuanya. Paling depan sendiri. Mau udah tua-tua, anak pikir, Masya Allah, banyak tua-tua, senang saya kan. Ini tokoh-tokoh agama semua di situ. Mang ada MC-nya. Yang mulai, Alhamdulillah. Itu jadi sesuatu yang menghebohkan. Heboh, buh, buh, buh ketawa loh. Ada yang langsung tanya Ustaz, langsung berdiri dia. Berdiri langsung nuding-nuding gini. Tanya Ustaz, kenapa tadi Ustaz ketika memulai gajian tidak menyampaikan salam? Langsung itu. Diri ini. <laughs> Saya, saya kan duduk. Diri itu. Ya, saya polos kalau itu menyampaikan apa adanya. Iya, di kalangan para ulama kita ada yang melakukannya, ada yang tidak. Artinya ya, ya toleransi lah pak, nah, gitu ya. Enggak ya ada yang melakukannya, iya ya ada yang melakukannya. Secara masalah ulama kan ya harus menyebutkan ulama ulama di, di, di tengah sana. Ya, depan angka. Mestinya Ustadz nggak usah bawa-bawa jauh-jauh dari timur tengah ke sini. Waduh, wah saya baru paham. Ah, cari jangkaan rasanya sebenarnya Iya Pak, mantan nuwun sangat. Ya, kalau memang ini kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hmm, uh, itu mukanya luar biasa tuh. Heboh. <laughs> Begitu saya di luar masih ada lagi ada ke, saya lagi. Pokoknya mereka lagi. Ah, ah, bukankah Ustaz baru pertama kali ke sini? Enggak, Bukan nah, bukankah ketemu orang harus menyampaikan salam? Jira. Kenapa tadi nggak menyampaikan salam? Aduh, ya sudah. <clears throat> ya, terima kasih banyak atas masukannya Pak. Uh, cuman ini makomnya berbeda. Ini makom bukan ketemu orang, ini makomnya sedang menyampaikan sebuah muhabar dan tausiah. Bimbingan Rasul memulai dengan innalhamdulillah. Mohon maaf. <laughs> Yang ini lebih bijak. Terima kasih Ustaz. Saya salut masih muda sudah punya pondok pesantren. <laughs> Masya Allah itu sampai sekarang terngiang di telinga dan di mata saya ke peristiwa tersebut. Ya kalau saya diundang tuh mikir-mikir di sopo yang undang saya ini. <laughs> Kira-kira pikir muskilah benda ini. Wah ini kayaknya iya ini. Tidak. Saya marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lalu kalau mencermati saya akan tahu tuh dalam kondisi ketika pas di tempat umum gitu. Saya mesti mau dengan salam. Khawatir. Tapi ketika para ikhwan ya, alhamdulillah langsung aja. Gitu ya, Allah alam bisawab, kelebihan 5 menit. Kalau saya teruskan nanti ada yang komplain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa